Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Barakallahu fiikum wa hafizakumullah jami'an wa ra'akum. Kita akan melanjutkan pembahasan berikutnya Nah, mengenai permasalahan yang ketiga daripada permasalahan-permasalahan jahiliyah. Nah, barakallahu fikum. Penduduk jahiliyah atau orang-orang jahiliyah sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi Perkara yang ketiga adalah anggapan jelek mereka. Nah, barakallahu fikum. Cetakan yang kami baca ini ada semacam babnya disebutkan sini. I'tibaruhum mukhalafata waliyil amri fadilatun wa ta'atuhu wal inqiyadu lahu dhillatun wa mahana. Perhatikan ini. Anggapan mereka orang-orang jahiliyah bahwasanya menyelisih para pemimpin atau para pemerintah, eh, menyelisih pemerintah, nah itu merupakan keutamaan dan mentaatinya adalah merupakan atau dan mentaatinya serta tunduk patuh kepadanya merupakan kerendahan dan kehinaan. Itu anggapan mereka ya. Jadi mereka menganggap kalau seandainya kita taat kepada pemerintah, taat kepada pemimpin kita barakallahu fikum itu menurut mereka adalah apa? Adalah bentuk kehinaan dan kerendahan. Namun kalau kita menyelisih, memberontak, misalkan kudeta, revolusi dan semisalnya, memberontak kepada pemerintah yang sah, nah dari kalangan kaum muslimin misalkan barakallahu fikum, itu menurut mereka orang-orang jahiliyah adalah keutamaan. Nah, mirip sekali dengan apa? Pemikiran Khawarij. naudzubillah ya. Pemikiran Khawarij yang berusaha mengkafirkan hukum muslimin, mengkafirkan para pemimpin kaum muslimin barakallahu fikum na'am kemudian juga berusaha mengkafirkan dan, dan juga berusaha menggulingkan kekuasaan, berusaha untuk melakukan kudeta, revolusi dan semisalnya. Barakallahu fikum hati-hati. Nah, nanti jadi intinya barakallahu fikum permasalahan yang ketiga ini penyebutan tentang anggapan orang-orang jahiliyah mengenai bahwasannya barang siapa yang mentaati walil amr, mentaati pemimpin atau pemerintah yang sah barakallahu fikum itu merupakan apa? merupakan kehinaan dan juga kerendahan. Namun barang siapa yang menyelisihi waliul amr, yang menyelisihi pemimpin atau pemerintah para fikum itu merupakan keutamaan. Kita baca Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah taala Al-mas'alatu salisatu, permasalahan yang ketiga, i'tibaruhum anggapan mereka, itu orang-orang jahiliyah, anna mukhalafata walil amri bahwasannya menyelisihi pemimpin atau pemerintah wa adamal inqiyadilahu dan tidak adanya kepatuhan rasa patuh rasa taat kepadanya fadilatun itu merupakan keutamaan bayangkan itu wasam'a wa ta'ata dan mendengar serta taat kepada pemerintah dullun atau nam dullun wa mahanah atau nam dullun wa mahanah nah barakallahu fikum yaitu kerendahan dan juga kehinaan kata mereka ini ya barakallahu fikum nam ya, merupakan apa? kerendahan dan kehinaan. Wa mukhalafahum wa fakhalafahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyelisih mereka barakallahu fikum wa amara bis-sam'i wa ta'ah lah dan bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar senantiasa mendengar dan taat lahu kepada pemimpin dan pemerintah tersebut wan nasihah dan juga nah hendaknya menasihati nah para pemerintah atau pemimpin tersebut wa ghalladha fi dzalika wa abda wa aada bahkan Rasulullah SAW itu menganggap perkara ini apa dalam artian enam memberikan bimbingan atau juga ghalladha fi dzalik benar-benar menekankan dalam masalah ini agar kita senantiasa taat dan juga mendengar dan juga senantiasa menasihati walatul umur nah menasihati para pemimpin atau para para pemerintah wa abda dan juga Rasulullah menampakkan wa ada dan bahkan Rasulullah juga mengulang-ulang dalam artian apa karena ini perkara yang sangat besar sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam nah barakallahu fikum mengenai apa mengenai agar kita senantiasa taat kepada pemimpin atau pemerintah kita barakallahu fikum selama dalam perkara itu merupakan perkara Naam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala perkara yang ma'ruf, bukan perkara maksiat. Nah, barakallahu fikum sebagaimana hadisnya sering kita dengar. Nah, agar kita senantiasa mentaati nah barakallahu fikum dalam perkara yang ma'ruf innamat ta'atu fil ma'ruf. Nah, hanya saja ketaatan itu pada perkara yang ma'ruf. Wala ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Dan tidak ada ketaatan bagi seorang makhluk pada perkara yang itu merupakan kemaksiatan kepada Sang Pencipta. Naam. Kemudian juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fa innahum man yash minkum sayara ikhtilafan katsira fa alaikum sunnati wa sunnatil khulafai rasyidin abdu alaiha bin nawajid. Naam, itu di antara sambungan hadis yang sering kita dengar bahwasanya Naam, sesungguhnya barang siapa yang masih hidup setelah aku meninggal nanti, niscaya dia akan meninggal akan melihat perselisihan yang sangat banyak maka nasihat Rasulullah SAW, fa'alaikum bisunnati. Maka wajib atas kalian semuanya berpegang teguh dengan sunnahku. Wa sunnatul khulafai rasyidin. Dan juga sunnahnya para khulafai rasyidin, para khulafikum metode, cara, prinsip mereka dalam menjalankan, dalam memahami sunnah di dalam mengamalkan sunnah Nah, barakallahu addu alaiha bin nawajid. Gigitlah sunnah tersebut dengan gigi-gigi gerahan kalian. Barakallahu fikum dengan gigi geram kalian menunjukkan bahasanya agar senantiasa kita berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Na'am barakallahu fikum ya ayyuhalladzina amanu Allah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Ar-Rasul dan para pemimpin di antara kalian. Barakallahu fikum itu termasuk dalil ya, bukti yang menunjukkan bahwasanya wajibnya kita taat kepada pemimpin kita dalam perkara yang apa? Itu merupakan perkara yang ma'ruf, perkara ketaatan sebagaimana nanti kita akan lewati hadisnya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian juga Rasulullah SAW juga bersabda isma'u wa ati'u. Nah, dengarkanlah dan taatilah mereka. Barakallahu fikum. Naam. Kemudian, kemudian dalam riwayat lain Rasulullah juga mengatakan, oh, "Naam barakallahu fikum, nah, isma' wa ati'." Dengarkanlah dan taatilah. Naam wa in duribah dhahruk ma ukhidha maluk. Walaupun diambil hartamu dan dipukul punggungmu dalam artian walaupun berbuat kezaliman, namun ketika pemerintah tersebut menyarankan atau pemimpin menganjurkan perkara yang ma'ruf, perkara yang ada dalam di dalam ada masalah kepentingan misalkan, maka taatilah. Seperti misalkan eh, kita dianjurkan untuk mentaati rambu-rambu lalu lintas misalkan. Ketika lampu merah berhenti, ketika lampu hijau jalan, Ketika lampu kuning, berhati-hati itu semuanya ada masalah kepentingan, kepentingan umat semuanya barakallahu fikum agar tidak terjadi tabrakan, tidak terjadi kecelakaan. Itu kita wajib taat karena perkara yang ma'ruf seperti itu barakallahu fikum. Kemudian juga ketika berjalan barakallahu fikum, ketika berjalan am barakallahu fikum. Naam, itu juga dengan apa? Dengan aturan-aturan yang mereka tetapkan. Misalkan nanti ada Nah barakallahu fikum mungkin Nah, barakallahu fikum jalan raya digunakan untuk apa? Khusus untuk kendaraan ya roda empat misalkan, yang ini khusus kendaraan roda dua misalkan. Itu semuanya kita taati karena perkara yang ma'ruf demi kepentingan dan juga maslahat kita semuanya barakallahu fikum. Naam, seperti itu. Adapun perkara-perkara maksiat seperti harus minjam uang di bank misalkan, eh, perkara ribawiyah, perkara penipuan misalkan, perkara mungkin bayar pajak dan semisalnya. Nah, kalau seandainya mereka tidak ada paksaan dalam artian mereka anjuran-anjuran atau perintah mereka, himbauan-himbauan mereka, kita tidak wajib taat barakallahu fikum. Kita milih perkara yang lebih selamat dan lebih benar. Nah, bukan apa? Bukan Eh, kita katakan darurat-darurat bukan. Lihat dulu. Kalau kita dipaksa, enam. Tapi kalau tidak ada paksaan dalam artian hak asasi manusia, kita kembali kepada enam pilihan masing-masing agar senantiasa memilih jalan yang benar, memilih jalan yang selamat. Enam. Berikutnya kata beliau, wahadil masailu as dan inilah tiga permasalahan. Hiyallati jama' bainaha fiha enam. Eh? Tiga permasalahan inilah yang terkumpul Naam, bainaha ya. Antaranya fi ma sahha anhu fi sahih, naam annahu qala yang terkumpul di antaranya sebagaimana dalam sahih. Nah, barakallahu fikum sahih sahih Bukhari, eh, sahih Muslim ya. Dalam sahih Muslim, Naam annahu qal bahwasanya Rasulullah bersabda innallaha sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yarda lakum salatan. Allah taala ridho terhadap kalian tiga perkara. Meridhoi tiga perkara untuk kalian. Pertama, Antak wa la tusyriku Pertama, ya, permasalahan yang pertama barakallahu fikum adalah anta'buduhu wa la tusyriku Hendaknya kalian semuanya beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan kalian sekali-kali mensekutukan atau berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Nah, itu. Yang pertama adalah apa? Hendaknya kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan kalian berbuat syirik. Nah, dengan sesuatu apapun untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa anta tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan hendaknya kalian semuanya berpegang teguh dengan tali Allah. Apa tali Allah? Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagaimana penjelasannya sudah kita lewati berkali-kali. Dijelaskan juga oleh Syekh Shalal Fauzan dalam kitab apa? Ketika beliau mensyarah kitab Al-Ha'iyah Naam barakallahu fikum al-manduma al-ha'iyah li Abi Bakar bin Abi Dawud rahimallahu taala. Naam. Hablullah ay Al-Qur'an was Sunnah. Nah, tali Allah yang diinginkan di sini adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah, kunci. Nah, pedoman yang tidak ada salahnya dua-duanya maksum, terjaga dari kesalahan. Nah, jadi permasalahan kedua apa? Wa tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan hendaknya kalian berpegang teguh seluruhnya dengan tali Allah Subhanahu wa taala itu Al-Qur'an dan Sunnah. Naam wa dan jangan bercerai-berai. Yang ketiga, Wa antanasahu dan hendaknya kalian saling nasihat menasehati man orang yang wallahu lahu amrakum, orang yang memegang urusan kalian. Dalam artian apa? Pemerintah atau pemimpin kalian. Nah, saling menasehati kalau kita melihat pemimpin kita melakukan kemungkaran, melakukan ketidakadilan, misal, misalkan kita berani dan kita juga memiliki jalur bisa sampai langsung kepada pemimpin kita, maka itu yang terbaik empat mata barakallahu fikum. Jangan dibeberkan, jangan di Nah, disebar-sebarkan di halayak ramai barakallahu fikum dengan demonstrasi dan semisalnya itu bukan syarat Islam. Bukan syarat Islam. Kalau seandainya kaum muslimin barakallahu fikum yang mereka melakukan demonstrasi, demo sana, demo sini, nah barakallahu fikum yang mereka sudah berpemikiran ingin melakukan kudeta, revolusi dan semisalnya, kalau seandainya mereka semuanya menyadari bahwasannya mereka itu juga kurang, barakallahu fikum niscaya mereka akan kembali kepada diri diri diri masing-masing. Buktinya apa buktinya? Buktinya mereka menuntut pemerintah agar adil, mereka sendiri tidak berbuat adil. Buktinya mereka menuntut pemerintah agar nah barakallahu fikum berbuat kebaikan kepada nah, manusia. Mereka-mereka sendiri juga tidak berbuat baik. Ada di antara mereka yang berjudi, berzina, nah minum-minuman keras dan semisalnya barakallahu fikum hati-hati. Nah, jangan nah tertipu dengan gerakan-gerakan yang berbau apa? Yang berbau anarkis, baik itu demonstrasi maupun itu revolusi, kudeta dan semisalnya, ahlu sunnah wal jamaah dimanapun mereka berada, senantiasa tenang dengan Al-Quran dan As-Sunnah, tenang dengan ilmu syar'i barakallahu fikum, na'am barakallahu fikum, seperti itu. Kemudian berikutnya kata beliau sini, jadi tiga perkara yang harus apa? Tiga perkara yang Allah Taala meridhoinya. Ini harus kita miliki. Pertama, kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Yang kedua, kita harus senantiasa berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak bercerai-berai. Yang ketiga, kita harus senantiasa berusaha semaksimal mungkin untuk saling nasihat menasihati kepada orang yang memang apa memegang urusan kita, itu pemimpin kita atau pemerintah kita. Nah, yang terbaik adalah empat mata kalau bisa, kalau tidak bisa mungkin melalui Nah, wakil-wakilnya para fikum jangan dibeberkan, jangan dibeberkan di halayak ramai dengan demonstrasi dan semisalnya para fikum. Nah, seperti itu. Itu bukan cara yang syar'i. Naam. Walam yakwa kata beliau, walam yakwa khalalun fi dinin nas wa dunyahum illa bisababil ikhlali fi hadhihi salasi wa au ba'diha. Dan tidak tidak akan terjadi kerenggangan di dalam agama manusia ini dan dunia atau urusan dunia mereka melainkan dengan sebab apa? Melainkan disebabkan oleh khilal kerenggangan enam pada salah satu atau kerenggangan pada tiga permasalahan ini atau sebagiannya. Nah, barakallahu fikum. Karena kerenggangan pada tiga permasalahan ini atau sebagiannya, akhirnya juga renggang pula dalam agamanya. Nah, betapa banyak orang-orang yang mereka mengaku ahlu sunnah. Bayangkan, ahlu sunnah. Nah, tapi apa? Tapi cuman pengakuan saja. Masih saja yang namanya demonstrasi dilakukan, pemilu juga ikut-ikutan, demokrasi apalagi, kemudian kudeta, revolusi senang sekali. Hati-hati seperti itu barakallahu fikum. Itu bukan syarat Islam, itu bukan ajaran Islam, itu ajaran-ajaran yang berbawa, Pak. Anarkis itu bukan ajaran Islam barakallahu fikum. Hati-hati. Ahlu sunnah wal jamaah berusaha semaksimal mungkin Na'am barakallahu fikum menerapkan dalil Sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih Yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim Dari hadisnya Ummi Abdullah Ummi al Mu'minin Aisyah radhiyallahu anha Rasulullah SAW sabda Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah Wa la yunza'u fi syai'in Wa la yunza'u min syai'in illa Illa syanah Na'am barakallahu fikum Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana. Tidaklah kelemahan lembutan itu ada pada sesuatu melainkan akan memperhiasi atau akan memperindah sesuatu tersebut. Jadi dalam keadaan kita menasihati pemerintah kita, kita menasihati dengan cara yang lemah lembut sesuai dengan dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah, bukan dengan cara anarkis, bukan dengan cara bom bunuh diri, bukan dengan cara kudeta, bukan dengan cara revolusi, bukan dengan cara demonstrasi. Nah, itulah yang namanya rifat kelemahan lembutan. Nah, innallaha rafiqun yuhibbur rifqa. Sungguhnya Allah Ta'ala itu apa? Nah, inna Allah na'am barakallahu fikum semuanya Allah Subhanahu wa taala itu zat yang maha lembut dan mencintai kelembutan. Na'am barakallahu fikum. Berikutnya. Jadi hati-hati dalam masalah seperti ini jangan bermudah-mudahan barakallahu fikum karena apa? Karena Rasulullah bersabda tadi dalam hadis yang sahih tadi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim tadi hadisnya Aisyah Inna rifqa Dan tidak pula kelemahan lembutan itu dihilangkan dari sesuatu melainkan akan memperburuk keadaannya. Naam sahih sebagaimana yang Rasulullah katakan. Nah, kalau kita perhatikan ya, banyaknya ke naam cara-cara anarkis, cara-cara yang berbawa brutal dan semisalnya, semua dihancurkan, dibakar dan misalnya demonstrasi sana kemari, kemudian apa merusak sarana-sarana umum misalkan barakallahu fikum akan apa? Akan rusak, akan timbul apa? kekacauan nanti. Nah, mulai memancing memancing kemarahan aparat-aparat nah atau tentara-tentara atau polisi-polisi sehingga mereka apa? berusaha mengadu domba. Nah, barakallahu fikum sehingga muncullah keributan. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Jadi usahakan semuanya kembali kepada dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Tiga perkara yang Rasul sabdakan dalam hadis ini. Hadis yang diriwayatkan lima Muslim ini barakallahu fikum harus kita usahakan semaksimal mungkin. Pertama, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Yang kedua, berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah dan tidak bercerai-berai. Yang ketiga adalah nam saling nasihat menasihati. Nah, barakallahu fikum terhadap para pemimpin kita atau para pemerintah kita barakallahu fikum dengan cara lemah lembut. Nah, usahakan semaksimal mungkin kalau bisa empat mata Kalaupun tidak bisa melalui wakil-wakilnya, tidak perlu dengan cara kekerasan atau anarkis, baik itu kudeta, revolusi, enam berusaha untuk kudeta, menggulingkan kekuasaan, revolusi, memberontak, menjajah dan semisalnya, enam atau dengan demonstrasi. Enam hati-hati barakallahu fikum. Ada mensyarahnya insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya biidznillah taala. Nah, cukup sekian dulu yang saya sampaikan. Semoga nah barakallahu fikum mukaddimah atau pembahasan